Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asif Pagung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah hadis-hadis yang membahas tentang hal-hal berkenaan dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka terakhir kita sempat menyinggung tentang apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai sarawil. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai sejenis celana panjang. Dan kemarin kita bacakan ada Katanya di uh, Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim menyampaikan ya, pendapatnya <clears throat> ada penjelasan dari Ibnu Qayyim tentang hal ini di Zadul Ma'ad maka pasnya perkataan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad adalah sebagai berikut <clears throat> eh, washtara sarawila dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beli sarawil dan yang benar bahasanya celana panjang bentuk mufradnya adalah sarawil bukan sirwal <clears throat> adapun bentuk jamaknya adalah sarawilat bentuk jamaknya adalah sarawilat sebagian orang e, mengira bahasanya sirwal itu bentuk mufrad, kemudian sarawil bentuk jamak. Yang benar sarawil itu mufrad. Sedangkan jamaknya adalah sarawilat. Maka Nabi Shallallahu eh, terdapat hadis yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli sarawil Wadzahir annahu innama ishtaraha liyalbasaha. Maka adzahir Zahir eh, artinya kemungkinan yang lebih mendekati meskipun ada kemungkinan yang lain. Maka kemungkinan yang lebih mendekati Nabi membeli sarawil untuk dipakai bukan untuk dikasihkan oleh kasihkan pada orang lain. Wakat ruwiya fi ghairi hadisin dan dijumpai dalam beberapa hadis annahu bisa sarawil. Bahasanya Nabi saw Alaihi Wasallam pernah memakai sarawil. Namun hadis eh, hadis yang menunjukkan kalau Nabi pernah memakai sarawil itu diperselisihkan. Ya, diperselisihkan apakah hadisnya hadis yang kuat bisa jadi hujah ataukah tidak. Hadis yang jelas sahih dalam masalah ini adalah Nabi beli sarawil Dan kemungkinan besarnya beli itu untuk dipakai. Wakanu yalbasuna sarawilat biidnihi. Yang jelas juga ya, yang jelas juga uh, mereka para sahabat itu memakai sarawil. Yalbasuna as-sarawilat. Eh, bentuk jamaknya sarawilat. Dan mereka para sahabat memakai sarawil. Biiznihi dan Nabi mendiamkannya. Nabi tidak melarangnya. Maka itu menunjukkan kalau Nabi mengizinkannya. Maka kalau hadis, maka dalam hal ini ya bisa kita katakan ada tiga poin hadis khusus yang menjelaskan Nabi memakai sarawil. Nah, ini diperselisihkan. Ya. Kemudian poin yang kedua yang jelas ya, validitas hadisnya adalah hadis tentang Nabi membeli sarawil. Dan kemungkinan besarnya hal itu adalah uh, ya, kemungkinan besarnya hal itu uh, Nabi membelinya untuk memakainya. Ya, kemudian yang jelas lagi juga para sahabat memakai sarawil dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya dan tidak menyalahkannya. Ya. Dan kalau apakah Nabi itu memakai sarawil dalam hidupnya maka itu diperselisihkan, menimbang perselisihan tentang kualitas hadisnya. Sebagian uh, ulama mengiyakannya dan sebagian lagi meniadakannya. Di antara yang meniadakannya adalah Syaukani e, menegaskan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakai sarawil ketika beliau hidup. Yang jelas tadi Nabi beli sarawil sama yang jelas yang kedua adalah para sahabat itu memakai sarawil. Ya, di antara bukti kalau para sahabat memakai sarawil pertanyaan tentang apa yang ya, tidak boleh dipakai saat ihram. Ini, tidak boleh dipakai saat ihram Nabi menyebutkan tidak boleh memakai sarawil. Ini disebutkannya tidak boleh memakai celana panjang ini menunjukkan kalau itu ada ada di masyarakat, dipakai oleh masyarakat dan Nabi bolehkan, Nabi tidak larang cuma kalau kondisi ihram Nabi tidak perbolehkan. Ya. Dan di hadis yang lain ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ya, bahasanya bagi laki-laki yang ihram yang tidak mendapatkan izar boleh baginya untuk memakai sarawil. Maka itu menunjukkan bolehnya adanya izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk memakai sarawil. Ya, kemudian kita lanjutkan membaca Sama'il Nabi karya Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Terakhir kita sampai di bab tentang misyati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya di hadis 123 ya, Kemarin kita baca ada kalimat Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi Perkataan Abu Rairah radhiallahu anhu seakan-akan sinar matahari mengalir di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sarahnya Sa'abdur Razak Hafizullah Ta'ala menjelaskan bahwasannya besinannya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu laisat hisiyatan bukan sesuatu yang konkret. Ini dalam pengertian wajah Nabi menerangi ruang di sekitarnya dengan alasan yang telah disampaikan yaitu dengan dalil ketika Ibunda Aisyah bangun tengah malam dan kehilangan Nabi maka beliau gagap-gagap kata orang Jawa gagap-gagap yaitu eh, cari-cari e, dengan tangannya di manakah Nabi berada Ternyata tangan Ibunda Aisyah kemudian menyentuh dua telapak kaki Nabi yang sedang ditegakkan. Ya, dua telapak Nabi yang sedang ditegakkan karena ternyata Nabi dalam posisi sujud. Dan ketika itu Nabi sedang berdoa di sujudnya. Ya, dan di sana disebutkan kalau e, Ibunda Aisyah mencari-carinya, mencari-cari Nabi dengan tangannya. Maka itu bukti, itu dalil bahasanya wajah Nabi bercahaya itu bukanlah satu hal yang konkret. Betul-betul mengeluarkan cahaya. Seandainya itu satu hal yang konkret, betul-betul mengeluarkan cahaya, maka Ibunda Aisyah tidak perlu gagap-gagap. Tidak perlu cari-cari dengan tangannya. Tinggal eh, dia melek, maka eh, karena rumah beliau ketika tidak berlampu, ya, ketika buka mata tinggal cari saja sumber cahaya, ya, karena rumah beliau gelap. Kalau ya, rumah beliau tidak berlampu, ya, tinggal melek di mana ada sumber cahaya. Oh di situ ada wajah Nabi selesai. Dan di dan uh, kemarin telah kita baca wa mayun sabu ila ibnu Abbasin dan ada satu kalimat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan la Nabi itu tidak memiliki bayang-bayang. Maka kata Sa Abdul batilon la yasihu. Maka penisbatan tersebut satu hal yang tidak benar karena riwayatnya adalah riwayat yang tidak sahih. Maka berkenaan bagaimana teks perkataan yang dinisbatkan pada Ibnu Abbas, maka saya ingin bacakan uh, teks perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Yeah. Yaitu dijumpai teks, eh, teks ini ada di Mawahib Muhammadiyah. Di sana disebutkan wafi hadis Ibnu Abbasin. Dalam hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan lam yakun di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dilun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki bayang-bayang. Walam yakum ma'asyamsi qattu illa ghalaba dau'uhu dau'aha tidaklah Nabi ber, berdiri di tengah terik sinar matahari kecuali cahaya Nabi mengalahkan cahaya matahari. Walam yakun ma'asirajin qat illa ghalaba dau'uhu dau'ahu. Dan tidaklah Nabi berdiri di bawah sorotan e, lampu kecuali cahaya wajah Nabi itu mengalahkan cahaya lampu. Ya, itu teks perkataan yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Ya, di sini di Mawahib Muhammadiyah dikatakan eh, dzakara fil wafa nadihi. Ya, sanad sampai Ibnu Abbas itu dijumpai di kitab Al-Wafa fi uh, hukukil Mustafa atau fi khasaisil Mustafa di eh, naman muhakiknya mengatakan Aradul Munawi fi Faidul Qadir. Perkataan Ibn Abbas ini dikutip oleh Al-Munawi di Faidul Qadir. Ya, dan tadi telah kita jumpai kesimpulan dari Sa'abdur Razak. Ya, namun tanpa ada keterangan yang lebih detail bahasanya ini adalah la yasihu. Ya, ini satu hal yang riwayat yang tidak sahih secara makna jelas tidak sahih berdasarkan uh, ya secara makna jelas tidak sahih ya, secara konten ini satu hal yang tidak benar berdasarkan alasan yang tadi telah kita ceritakan Ibunda Aisyah gagap-gagap ya, Ibunda Aisyah gagap-gagap dengan tangannya cari-cari dengan tangannya di manakah Nabi ya. Maka itu jelas, maka hadis yang sahih ini ya, yang menunjukkan kalau Bunda Aisyah cari-cari di manakah Nabi, jelas menunjukkan tidak benarnya ya, kalimat-kalimat ya, yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini. Adapun dari sisi riwayat, tentu uh, perlu uraian yang lebih detail dikit. Ya, dan tentu kurang memuaskan kalau cuma mengatakan layasihu ya, tanpa kemudian ada penjelasan yang lebih lanjut ya, ini tidak sahih karena sebab bagaimana Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke 124 Ya, eh, dari Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib yang merupakan keturunan Ali bin Abi Talib. kal beliau mengatakan atau anaknya Ali bin Abi Talib, beliau mengatakan karena Aliun adalah Ali idza Nabiya sallallahu alaihi wasallam maqal jika beliau mendeskripsikan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Ali mengatakan, karena idah masya Nabi jika berjalan taqalla'a maka beliau berjalan dengan tegap. Ya, ka'an nama yang hatu min sobabin seakan-akan eh, seakan-akan Nabi itu turun dari tempat yang tinggi jalan menuju tempat yang rendah. Ya, taqaddam hadal hadis di sini telah lewat disebutkan di awal-awal kitab yaitu hadis yang ketujuh di awal kitab Sama'il Nabi. Yang menjadi sisi pendalilan sehingga dimasukkan di bab ini bab tentang cara berjalannya Nabi adalah karena idamasya taqalla'a. Nabi jika ya, berjalan maka beliau taqalla'a. Taqalla'a itu mana asalnya adalah menjebol e, untuk pohon takolla'a itu artinya mencabut pohon sampai tercabut akar-akarnya. Itu takolla'a. Ya, takolla'a diambil dari qal'i syajarah. Ya, qal'i syajarah artinya naza'aha min asliha. Mencabut pohon sampai akar-akarnya tercabut. Sehingga uh, makna takalla'a itu artinya masya masyabikuwatin berjalan dengan tegap warafin kamilin dan e, Nabi itu mengangkat kakinya secara sempurna. Sehingga taqalla'a itu adalah raf'ul raf'u rijli minal ardi. Maknanya adalah mengangkat kaki dari tanah bihimmatin wa kuwatin dengan penuh dengan energik dan dengan penuh kekuatan. Ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jika berjalan maka takalla'a berjalan dengan tegap, tidak nyeret kaki, namun dengan mengangkat kakinya. Dan dia dan beliau angkat kakinya dengan penuh energik, bihimmatin, dengan penuh himmah, dengan penuh semangat, wakuwatin dengan penuh full power, dengan full tenaga. Tidak kemudian berjalannya orang yang lemas, ya, orang yang tidak semangat hidup, yang ini aras-arasan untuk mengangkat kakinya sehingga dia cuma nyeret kakinya. Di, di sini disampaikan karena idama satakalla'a ay la yunhiduhu qadama minal ardi maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengangkat telapak kakinya dari tanah nahdal mutamawit seperti Eh, bangkitnya dan mengangkat kakinya al mutamawit mutamawit orang yang kayak mau mati mutakasil orang yang malas namun Nabi mengangkat kakinya bikuwatin dengan full energi wayam si bikuwatin dan berjalan dengan penuh tenaganya ya, menunjuk eh, dikarenakan sempurnanya kekuatan badan beliau sallallahu alaihi wasallam ka'annama yanhatu min sobabin ay ka'annahu yanzilu seakan-akan Nabi itu turun dari tempat yang meninggi. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini hadis yang ke-125 dari Nafi bin Jubair Ibn Mut'im dari Ali bin Abi Talib. Qal Ali mengatakan karena Nabi SAW Alaihi Wasallam masya Nabi SAW Alaihi Wasallam jika jalan kaki takafaat takafuan. Lihat jalannya takafu. Apa itu takafu? Dijelaskan di kalimat setelahnya. Kaan namayan hatu min sobabin seakan-akan turun dari tempat yang meninggi. Dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Idama syataka fa'atakafuan itu mufassaron. Kalimat ini dijelaskan oleh kalimat setelahnya. Yaitu ka'an namayan hatum min sobabin. Sobab manhadara minal ardi. Tanah yang melandai dari posisi tinggi kemudian merendah. Ya, kemudian uh, bab selanjutnya bab yang ke-20 bab maja'a bab tentang riwayat-riwayat seputar takannu' yang dimiliki oleh Rasulullah saw. Alaihi Wasallam. Apa itu takannu'? Takannu' itu meletakkan kina. Kina man asalnya penutup. Ala ra'si pada kepala. Apa yang dimaksud dengan memakai kina? Wal murad yang dimaksudkan adalah menutupi kepala Bikit atin min kimashin dengan potongan-potongan kain atau semacam itu. Dan ini satu hal yang diperlukan biasanya ketika setelah orang itu meminyaki rambutnya. di syari dia meminyaki rambutnya dengan minyak atau semacam itu. Tujuan potongan-potongan kain tadi atau satu potong kain li supaya potongan kain tersebut menjaga pakaian dan melindungi pakaian dari minyak yang diletakkan ala raksi pada kepala. Maka yang dimaksud dengan kina ya, dengan tekan di sini adalah orang setelah pakai e, minyak rambut dalam jumlah yang banyak maka kemudian dia letakkan kain di bawah uh, di lehernya. Seandainya kemudian ada yang kemudian mbak minyak yang netes, ya, hanya kemudian tidak ngotori kemeja dan semacam itu, namun uh, eh, karena kena kain terlebih dahulu. Nah di bab ini ada cuma ada satu hadis dari Anas bin Malik ya yeah. Anas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul kina'a Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering memakai kina. Kaan thawbahu seakan-akan pakaian yang Nabi kenakan thawbu zayat pakaian penjual minyak. Penjelasannya Nabi kata Anas, Nabi sering memakai kina untuk menutupi kepala beliau. Hatta sampai-sampai seakan-akan pakaian beliau pakaian zayat. Wasaubu zayat, pakaian zayat penjual minyak, itu nampak padanya bukaon ya, minazaiti. Ya, pakaiannya adalah ada badannya kotor zaiti karena minyak. bukaan artinya lumuran, terlumuri ya, atau terkotori. zaiti minyak. Dan telah lewat, telah diingatkan bahasanya di sini daif dari sisi matan, dari sisi konten, wa ma fi matnihi min nakaratin dan ya, dan matannya itu juga mengandung e, nakarah ini bermasalah sanatnya lemah dan matanya bermasalah Nah, kina yang nok yang pas yang Nabi lakukan adalah hadis berikut ini. Ada dalam hadis berikut ini. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari mah hadis yang itu cocok untuk judul bab ini. Namun dengan pengertian yang berbeda dengan makna yang berbeda. Kalau ini takkan nok kain penutup kepala atau bagian bawah dan diletakkan di bagian bawah kepala untuk mencegah jatuhnya e, minyak ke kain. Kalau takkan nok yang ada di hadis e, Riyad ini beda pengertiannya. Yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha annaha qalat Ibunda Aisyah mengatakan Bainama nahnu yauman julusun fi baiti Abi Bakrin fi nahri dhahirah Ya, pada saat kami sedang duduk-duduk di rumahnya Abu Bakar di Nahri Zahirah, ya, ya, Zahirah artinya Eh, terang yang uh, siang yang terik. Siang pada saat terik-teriknya itu zahirah. Untuk naharnya kita lewati. Qalqailun li Abi Bakrin. Maka ada orang yang berkata kepada Abu Bakar, "Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an." Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka keluarga salah satu keluarganya Abu Bakar ada yang kemudian melaporkan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau datang mutakonian dalam keadaan mutakoni ay mut, e, uh, roksahu dalam keadaan menutupi kepalanya. Ibnul Qayyim di Izadul Ma'ad mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut menutupi kepalanya dan termasuk tertutup juga wajahnya tilka saat di jam itu yaitu saat e, matahari siang itu terik-teriknya litah liyakhtafiya bidzalika. Tujuannya adalah untuk e, bersembunyi, untuk tidak supaya tidak dikenali. fi'luhu lil hajah. Maka Nabi melakukan hal ini adalah lil hajah karena kebutuhan. Memakai sesuatu yang menutupi kepalanya yang juga sekaligus menutupi wajahnya dan ini dilakukan karena kebutuhan walam takun tu atakan noa dan bukanlah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takkan sering menutupi kepala yang sekaligus menutupi wajah. Namun itu Nabi lakukan tadi di hadis yang kita baca tadi hadis ini menceritakan tentang saat-saat detik-detik keberangkatan Nabi untuk hijrah. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ketika di pas siang itu terik-teriknya. Dan dalam budaya orang Arab ini adalah waktu bukan waktu orang keluar rumah. Dan itu ada sebuah strategi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ini ada satu strategi yang bagus dari Nabi. Ya. Nabi berangkatnya tidak waktu asar. Nah, ini waktu orang keluar rumah. Nuan pas dohiro. Ya, bahasa bebasnya waktu duhur. Pas panas-panasnya. Dan itu bukan waktu orang Arab untuk keluar rumah. Karena cuaca yang sangat-sangat terik. Mereka memilih untuk berteduh, istirahat di rumah. Kalau keluar-keluar nanti habis asar atau bahkan nanti malam. Nabi datang di waktu ini. Sehingga bisa dipastikan tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat, karena orang-orang pada di rumah. Tidak ada orang yang melihat kalau Nabi pergi ke rumahnya Abu Bakar. Ya, namun tidak menutup kemungkinan ada orang yang lihat. Maka Nabi takkan no. Ya, maka Nabi ya, takkan no memakai satu kain, meletakkan kain di kepala beliau. Mungkin kurang lebih seperti uh, memakai kutroh ya, maka kutrah yang dipakai oleh orang Saudi beliau eh, letakkan kain di kepala beliau ingat di masa Nabi itu eh, tidak uh, ada semacam kutrah yang dipakai oleh orang Saudi tutup kepala itu imamah ya kemudian orang cukup pakai uh, kolan suah pakai peci ya, namun kalau ya, pakai seperti yang dipakai oleh orang Saudi tidak ada maka Nabi pakai kain kurang lebih gambarannya seperti yang dipakai oleh orang Saudi, diletakkan di atas kepalanya kemudian ditutupkan ke eh, kemudian disampingkan untuk menutupi wajahnya. Kemudian Nabi jalan. Ya, maka ini antisipasi. Pada dasarnya cukup dengan uh, berangkat siang-siang orang tidak ada yang lihat. Namun boleh jadi ada orang yang kebetulan lihat ya, maka Nabi takkan no. ya, supaya tidak diketahui siapakah orang yang datang ke rumahnya Abu Bakar. <clears throat> Dan Nabi setelah sampai ke rumahnya Abu Bakar, ya, sekedar menyampaikan bahasanya Allah telah mengizinkan sang Rasul saw Alaihi Wasallam untuk berangkat hijrah dan Nabi mengatakan dan Nabi meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Yang kemudian setelah itu Nabi berangkat hijrah. <clears throat> Oleh karena itu takkan yang Nabi lakukan, Nabi menutupi kepalanya dan wajahnya. Yang Nabi lakukan ini bukan adalah lil hajah karena kebutuhan karena strategi ya, menghilangkan jejak ya, tidak di supaya menyamarkan diri karena Nabi mau berangkat hijrah ya, dan bukan karena kebiasaan atau dia punya rutinitas memakai hal semacam itu. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang ke-21, bab maja'a fi jilsati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat seputar model duduknya, model duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jilsah mengikuti wazan fi'lah itu tentu masdar hay'ah sehingga dia ismun lil hay'ah menunjukkan model atau bentuk. Wal murad bihati tarjamah dan yang diinginkan dengan judul bab ini adalah menjelaskan tentang model-model duduk yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Kailah binti Makhramah, beliau mengatakan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya, Kailah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid wa huwa qaidun kurfusa dan Nabi duduk dengan model duduk yang disebut kurfusa. Qalat Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tatkala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demikian khusuknya dalam duduknya ur'ittu minal faraqi. Maka aku gemetaran minal faraq karena ketakutan. Di sini di samping diatkan oleh At-Tirmidzi di Syama'il, juga diatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Ya, hadis ini adalah Kotsabaka telah lewat penyebutan sebagian darinya. Dan hadis ini aslinya adalah hadis panjang sekali. Yang berisi kisah masuk Islamnya Qailah binti Makhramah. Fakauluha, maka ucapan Qailah, Nabi duduk kurfusa. Maka para ulama menyampaikan bahasanya duduk kurfusa itu ada dua model ada dua macam. Dua-duanya disebut duduk kurfusok. Yang pertama, seorang itu duduk ala ilyataihi, duduk dengan pantatnya. Pantatnya nempel di lantai. Pantat nempel di lantai. Kemudian yeah dia lekatkan dua pahanya ke perutnya. Dia tempelkan dua paha ke perut. Wayasudduhuma kemudian dia ikat ya, dua pahanya biadaihi dengan dua tangannya. Ya, maka ini disebut dengan duduk. Ini model pertama dari duduk kurfusa. Ya, Eh, pantat di lantai, paha ditempelkan ke perut, kemudian tangan diletakkan di depan e, kaki untuk fungsinya untuk menguatkan, untuk mengikat paha tadi. Nah, model e, duduk semacam ini disebut kurfusa. Kenapa? Li'anal jisma karena badan ya ya takorfas apa itu ya ya yatajamma mengumpul ya. karena orang kata orang jalan jingkrung ya. terkumpul semua badannya anggota-anggota badannya ngumpul semua wayandamu dan ya, berdekatan dan menyatu sebagian anggota badan dengan yang lain dan model duduk kurfusa dengan model pertama ini disebut juga dengan sebutan ihtiba. Maka duduk dengan cara yang tadi disebutkan itu disebut kurfusa dan disebut juga dengan sebutan ihtiba. Kemudian model yang kedua untuk kurfusa ayat jelisa mu'tamidan ala rukbataihi. Duduk bertumpu pada dua uh, dua lutut. Ya, ya, yaitu orang Jawa bilang uh, duduk simpuh. Ya, duduk bertumpu dengan lutut itu duduk simpuh. Gambarannya kecil tasit tasyahud seperti duduk tasyahud awal. Ya, seperti duduk tasyahud awal. Kemudian setelah itu perut ditempelkan ke paha. Ya, duduk seperti duduk tasawuf awal, setelah itu perut dan badan diturunkan, perut nempel semua di paha. Ini anget tentu kalau duduk semacam ini. Dingin terus begitu. Ah, itu bisa ngurangi dingin. Kemudian dua tangan diletakkan di dua ketiak. Ya, dua tangan diletakkan dua ketiak perut di paha. Ya. Maka ini duduknya orang kedinginan kalau di tempat kita. Ya. Ya. Untuk mengurangi kadar dingin. Maka di sini kemudian Khailah mengatakan, itu aku menggigil. Artinya asobatnya rada'atun. Aku mengalami menggigil. Apa itu rida'ah? Rida'ah itu irti'ash. Sama maknanya menggigil. Irti'ashul badani. Menggigilnya badan. Badan yang tidak bisa tenang. Tidak bisa dihentikan nggak bisa berhenti, tangan mau berhenti ini tetap uh, eh, uh, eh, tetap getar, ya. Nah, itu namanya irtish, irtiash. Minal faroki karena ketakutan. Ai al khawf. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan untuk nabinya min mahabatin mahabah. Yaitu wibawa. ya Karena dan tentu karena ini adalah kisah masuk Islamnya Kailah. maka ini terjadi pada saat pertama kali Kailah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat haibah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan melihat haibah Nabi, wibawanya Nabi, orang itu bisa gemetar ketakutan. Ya, demikian kita lanjutkan Ba'dalisya. isya wa sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa da'wana rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang <clears throat> eh, model duduknya Nabi saw Alaihi Wasallam dan duduk dalam bahasa Arab itu ada dua kosakata ada julus dan ada ku'ud. Dan dua-duanya dalam makna budaya, ya, makna urfiah atau hakikat urfiah, dua-duanya semakna. Meskipun e, sebenarnya dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara julus dan ku'ud. Yang namanya julus itu adalah duduk dari posisi tidur atau tiduran dari posisi tiduran atau tidur kemudian duduk nah itu yang disebut dengan julus sedangkan kuat adalah duduk yang berasal dari berdiri berdiri setelah itu duduk nah duduknya itu disebut kuat itu maknanya secara bahasa meskipun secara orf orang Arab ya, biasa menukar-nukarnya. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ke-128 ya, dari Zuhri dari Abad bin Tamim dari pamannya ya, dari uh, Abad bin Tamim <clears throat> Al-Ansari dari pamannya. Pamannya eh, bernama Abdullah bin Zaid bin Asim. <clears throat> Dan Abdullah bin Zaid bin Asim ini saudaranya Tamim. Namun saudara li ummihi saudaranya saudara seibu. Maka dari Abdullah bin Zaid ibn Asim. Beliau mengatakan, beliau bercerita bahasanya beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mustalqian tiduran terlentang atau terlentang fil masjid di masjid dalam keadaan meletakkan salah satu dari dua kakinya di atas kaki yang lain. Ya, paman uh, paman Abad ibn Tamim adalah Abdullah bin Zaid bin Asim radhiallahu anhu seorang sahabat yang mulia yang mengikuti Bayatul Aqobah, mengikuti perang Badar, wasairal masyahid dan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Abdullah bin Zaid inilah sahabat yang mendapatkan mimpi adan dalam tidurnya. Syaroka dan beliau ikut berperan serta ya, Musailimah untuk membunuh Musailimah Al-Kadzab. Ini peperangan untuk menumpas Musailimah itu disebut peperangan Yamama. Mustalqiyan artinya naiman ala kofahu. Kofa itu tengkok. Tidur pada tengkoknya. Maksudnya terlentang. Ya, lain halnya dengan naiman ala batanihi tidur pada perutnya itu telungkup. Ini, maka tidur pada perut itu telungkup, tidur pada tengkuk, ya, itu maksudnya terlentang. Dan pada dasarnya mustalqian itu tidak mengharuskan tidur. Ya, tidak mengharuskan tidur. Boleh jadi tidur dan boleh jadi tidak tidur. <clears throat> Wadi wadi'an ihdari jelaihi ala ukhra. Meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Yang dimaksud meletakkan salah satu kaki di atas yang lain ada dua pilihan. Dan itu dua-duanya semuanya disebut semuanya masuk dalam hal ini. Sehingga di sini katakan ya stawi vidalika sama saja dalam hal ini meletakkan salah satu dari dua kaki pada yang lain dalam keadaan dua telapak kaki tersebut mamdudatani di dipanjangkan maksudnya dalam keadaan ditegakkan ini duduk uh, uh, terlentang kemudian eh, kaki kiri misalnya ditegakkan telapak kaki kiri ditegakkan kemudian kemudian di di atasnya diletakkan ya, tung, tumit kaki kanan dalam posisi tegak. Boleh jadi demikian. Atau yang ditegakkan salah satu. Au biikomati ihdal qadamain. Ya atau dengan menegakkan salah satu dari dua telapak kaki wajah lil ukhwa alaiha sedangkan yang lain cuma diletakkan begitu saja boleh jadi kaki kiri atau kaki kanan posisinya posisi tegak dan yang lain boleh jadi posisinya demikian posisinya demikian tidak harus demikian boleh jadi demikian ya. tidak harus dalam posisi dua-duanya tegak semua. Yang kedua adalah yang satu tegak, sedangkan posisi kaki yang lain yang atas itu terserah. Ya, tidak harus tegak. Dan cara uh, eh, dan tiduran dengan model semacam ini dilakukan oleh seseorang dan terkadang lirohah untuk kenyamanan, untuk istirahat jika dia membutuhkannya uh, walaisat hayatan maklufatan dan ini bukalah uh, eh, posisi tiduran yang biasa yang dilakukan oleh seseorang ibtidaan ya, tanpa sebab. Oleh karena itu maka bentuk semacam tidaklah dilakukan ghaliban biasanya film majami di tempat-tempat yang di situ dihadiri banyak orang namun dilakukan oleh seseorang ketika dia sepi sendiri di masjid atau di selain masjid atau dia bersama sejumlah orang namun jumlahnya sedikit min rufakotihi dari teman-temannya wahtaja ilaiha dan dia merasa perlu ya, berbaring dengan model semacam itu. Namun terdapat hadis yang lain yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya, tiduran dengan model semacam ini. Diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Jabir. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah melarang istimali soma satu model memakai ya, pakaian atau memakai rida yang disebut dengan istimali soma setelah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wal ihtiba dan ihtiba, tadi ihtiba telah disebutkan. Ihtiba itu sama dengan korfusok model yang pertama. Fisau bin Wahid dengan menggunakan satu kain. Ya, maka tadi korfusa itu tadi disebutkan paha ditempelkan di perut, kemudian tangan yang dipakai untuk sebagai pengikat. Maka tangan ini bisa diganti dengan kain. Bahasa kita kain sarung. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu ihtiba, ihtibanya pakai sarung, fisau bin wahid, padahal dia tidak tidak memakai pakaian kecuali sarung itu. Ya, dia tidak pakai celana, dia tidak pakai ini, cuma sarung kemudian ihtiba. Maka apa yang terjadi? auratnya bisa terlihat dari arah atas. Ihtiba fi bin wahid ini terlarang kenapa? Sebabnya karena masalah aurat. Masalahnya aurat. Dia tidak pakai kain kecuali satu sarung. Nah sarungnya dipakai untuk ihtiba. Padahal dia tidak pakai celana, bahkan tidak pakai celana dalam. Dia tidak pakai baju dan yang lain. Nah kalau orang itu ihtibak pakai uh, pakai sarung, kalau dari posisi depan nggak masalah. Dari posisi kanan, posisi kanan, kiri, tidak masalah, tertutup. Ya, namun yang bermasalah, oh ternyata dia itibak semacam itu di bawah pohon. Nah, kemudian ada orang yang ya nangkring di pohon. Nah ini bermasalah. Maka Nabi larang karena kasbul awat, tersingkapnya awat. Demikian juga Nabi melarang ayar fa'arajul idari jilaihi. Seorang itu mengangkat satu dari dua kakinya kemudian diletakkan di atas yang lain dalam keadaan dia mustalkin ala dhuhrihi. Nah, selain mustalkin ala kofa atau nama ala kofa boleh eh, jadi eh, nama ala dhuhr. Itu artinya sama, terlentang. Mustalkin dia terlentang ala dhuhrihi yang di yang di bawah, yang di lantai adalah punggungnya. Ya, maka terdapat dua hadis yang nampaknya kontradiktif. Perbuatan Nabi menunjukkan bolehnya hal ini, namun sabda Nabi menunjukkan tidak bolehnya hal ini. Maka tentang menyikapi hal ini ada ulama yang uh, ada beberapa cara yang dipakai oleh para ulama. Yang pas adalah cara al-jama' kompromi. Maka ulama mengatakan untuk mengkompromikan dua hadis ini ya, yaitu yuhmal di dimaknailah hadis larangan manakala seorang itu tidak merasa aman tersingkapnya auratnya. Semisal dia cuma memakai izar tanpa celana di dalamnya. Ya. Ketika orang itu cuma pakai sarung tanpa celana di dalamnya kemudian dia tiduran terlentang seperti itu kemudian satu kakinya ditegakkan kemudian yang lain diletakkan di atasnya ya, maka dari arah depan bisa terlihat auratnya amma in amina dzalika ada jika dia aman semacam dia memakai sirwal fala fala haraja alaih maka tidak mengapa Demikian kompromi, eh, kompromi yang disampaikan oleh uh, para ulama atau sejumlah ulama di antaranya adalah An-Nawawi di judul bab Riyadus Salihin. Kemudian uh, hadis selanjutnya hadis yang terakhir di bab tentang model duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali idza jalasa fil masjid jika duduk di masjid ihta, ihta, ihtaba bi yadaihi beliau suka duduk ihtiba yadaihi dan yang jadi e, pengikat adalah dua tangannya. Ya ihtiba definisinya adalah seorang itu duduk ala maka ada itu pantat. Beliau duduk dengan menggunakan pantatnya. Pantatnya nempel langsung ke lantai tidak sebagaimana posisi tasawuf awal misalnya. Itu pantat tidak nempel di lantai itu model duduk di mana pantat tidak nempel di lantai. Kalau itiba pantat itu nempel di lantai. Kemudian didekatkanlah perut ya, dan betis ila fakhidain ke paha. Ya, betis didekatkan ke paha, perut juga didekatkan ke paha. Kemudian dia genggam dengan dua tangannya dari depan dua betisnya. Dan tangannya dia letakkan di atas ya, atau di depan dua betisnya. Boleh tangan dan boleh jadi orang itu itibak pakai kain. Ayudiru kita ada minal kumash atau dia putarkan satu potong kain ya, min warai zuhri yang itu sejak dari belakang punggung ya sejak dari belakang punggung misalnya pakai sarung ini juga disebut ihtiba ini adalah duduk yang turihul badana yang menyamankan membuat nyaman badan dan ketika orang duduk seperti ini, maka seorang itu tidak memerlukan turni, tidak memerlukan itikak bersandar pada dinding. Dia sudah sandaran tanpa memerlukan dinding atau yang lain. Oleh karena itu di masa silam ya, ada ungkapan al-ihtiba hitanul Arab. Ya, bahasanya ihtiba, duduk ihtiba itu adalah dindingnya orang Arab. Ya, dia tidak perlu pakai dinding, ya sudah tinggal duduk ihtiba. Nanti kemudian dia layah-layah nyantai. Ya, nah, uh, ini maka model duduk yang dibahas di di sini cuma kurfusok dan ihtiba saja. wakat waradat fi hayati jilisatihi dan terdapat tentang model duduk Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejumlah hadis-hadis yang lain selain ini diantaranya adalah hadis dari Jabir bin Samurah radhiallahu anhu yang ada dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sabit. Sanad yang sabit. Sabit itu boleh jadi sahih, boleh jadi hasan. Kal karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ida salal fajr jika beliau telah selesai salat subuh tarabba'a maka beliau duduk bersila. Di majelisi di tempat duduknya yaitu tempat beliau duduk tasahud akhir. Beliau duduk di situ berzikir hatta tatul asyamsu hasna sehingga terbitlah matahari dalam keadaan cantik yaitu terang. Maka eh, ini menunjukkan bolehnya duduk bersila. Dan ala kulihal eh, hukum asal dari model-model duduk adalah satu hal yang diperbolehkan kecuali jika ada hal-hal yang unsur-unsur yang terlarang maka dia menjadi terlarang semacam tadi e, tersingkapnya aurat atau yang lain.